Sulan disebut ada orang Apa sih pun, ini. penso che per me partirà bene, se non pare di a passare in bulle, a passare a passare Tapi yang mengatakan propertinya itu tidak tahu dulu Next to the itu kerjaan yang diulang dalam malaikat jibril tapi mau Jadi, kalau orang kaya, tak boleh marahi itu syahrul dan dengan masa juga ini terkait juga ini di الحافظ اجتهاد حسب كل وجود سفاح kamu mau sama aku nabi dan rasul. Coba Tapi nanti pun itu, tak sendiri sekarang, tak Indonesia disuruh ini lantaran orang itu tenang. Tapi yang Paragati Sa'atuman Sa'atuman dino akhirare nyampe dino akhir dan perlu dijaga Tidak lagi jauh di sana, itu Nah, di sana tahu menikah cara di dunia, di dunia seorang tembo pasang mata dalam hidup Berarti ini waktu ke belakang. Padahal di tengah-tengah umurnya hidup dan mencari kesedaran tetapi berkaitan depan dan tentangnya. Kalau dilihat, itu kan kenapa orang wanita sekali. Karena di situ lainnya tapi kasih itu komputer itu dia dia menggolong mana jalur bisa mana jalur mana komputer karena itu orang oh, jadi siapa sih ini orang itu Jadi kalau yang nanti rumah hidupnya, hidupnya bingung. Jadi yang orang dalam keadaan dihalalno haram dihalalno haram di oh dan dan orang-orang kami nabi dan juga bisa dulu kalau dia ada macamnya itu mau dia nabi Allah bukan masalah itu bukan perumahan bulan seperti matahari. Soalnya, yang bulan berdurino sama si kami. bulan berina terus, itu berbeda kan berina tentu orang-orang sorot-sorot ya, ya. ini. Bulan bisa pakai bentuk kesorot-sorot ini. Di alimam, ada siang. Komar, syarat min nuri syamsi. Sinar bulan kesorot pandulan sorot sinar matahari. Ya. Nah, wis ana mukjizat sing dikerseni wong dengan kaya nabi. Apa wong kabeh wis percaya. eh. Wa jaro ayatan yuqri wa ayatan ing eh, percaya yaitu mujizat dari kajian nabi yaitu bulan pecah jadi yuk itu komemos memasih baca komran percaya Bila sampun percaya saudara nanti Quran itu mengalami jalan Jalan ibarat itu disesuaikan Kalau sing nampa, sing nampa murkari ku manusia. Dan manusia ku nek ngomong kadang cekto kita kadang kinayah bersemong. Diberama marang lemas, berkira percaya. Jadi ngomongnya ngomong-ngomong juga, akhirnya terus besok rawane akeh ratu para nabi nabi para rasul yang sebagai kalau umat ya sebagai kami kasih nabi Isa yang tak mempanggung kalau Maryam, Alkitab, kalau Kristen, Kristen, Katolik, Protestan, Menurut caranya Gusti Allah yang nolak-nolak aja. Gusti ngomong Kristen ditatori, Nabi Isa yang ditatori. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت لنا لتعبدوني وأمي إلى دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت mantap Nabi Isa bin Maryam Fatimah. Isa orang ini. Isa Maryam dalam omong kue nari konon dulu tahu ngomong-ngomong kue itu muasi dari telinga hati dan tapi Isa bin Maryam dia tidak Ilana pakai tidak Jadi kali ini, mohon, tunggal amat, maya privilege and allow for La vez, stați de emoția Abiliza, stați de emoția sunt marmota, la pentru numai superior la lente, abiliza. Abiliza, nu ne dă cu ei, nu ne dă cu ei, nu ne dă cu ei, bahwa sampai nanti dua terus terus yang kasus lah. Ada orang berita mana hari itu orang yang mesen mesen. Apa yang kita lakukan? Eh, ayat Quran. Jadi wajah. Tapi bisa nama Quran mana bisa rasa. Tangan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bisa nama tapi bisa utama. Saksi utama susah-susahnya nanti dia sampai kalau rumah. Tapi kalau saya itu ingin benar-benar dibukakan, kira-kira. Mengenai dengan ayat berasurat kaki jiskan orang, maka anak insan, maka saya insan dan manusia itu ingin. Kalau saya, saya kok. ulangan ulangan itu ya merah merah saksi ya merah saksi ini kesenjangan sebulan karena perkara sing akeh, sing elek, itu mesti Es kepikir lain kese itu dibagi loro, ana sing apik, ana sing arek, sing apik calon suwarga, sing elek calon neraka. Ora iso diluwari niku. Sing enak, sing enak. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ngomong bumi ento hapusnya suatu walinya ada tambahan peneliti masih Islam berdekat sebagai kabupaten tiga makin dibuat dasar hadis kalau yang bisa hargan là về cảm sẽ vô cảm nhất mà là còn là đó là luôn trường luôn cảm được trường về từ thế thì rất là cái cách làm luôn để chúng ta làm thế để cho việc tương việc tương sinh cảm là những con nào về định nhau cảm thế để những con này trở thành là đủ đủ như cũng biết chưa kể cả đó فإذا يعني أحسن الحسنى kita Kita Terus makin sampai Indonesia ngerti berita-berita besok pasti awas Itu bicara lagi kalau itu ulang-ulang, mubalek, mubalek, mubalek yang laku di TV itu tidak beda. Itu orang kafe kafe jauhnya, eh, ngerti. Jadi itu coba kita ngerti. Maafi di musyarakat. Dapat kekurangan lain batu Nama-nama ada bisa Itu, ono berita-berita, dan sendiri-sendiri, rata-rata kami. itu Allah. Ngadu, amin Yesus. Allah amin Yesus. kembali sekarang akhir betul keadaan berita-berita sehingga yang menerju merupakan hikmat hikmat dari rotan yang sempurna kamu yang membesar tersebut nomor nyumbungi rakyat anu dua kilo kilo kilo kilo putusan anu dulu kalau putusan saya ngomong berita peringatan semacam orang orang lain that you see. dosa dengan ya caranya medan, kita terangkan dari Walaupun badan berkah kusti, sama nuntes mawon. Begitu nuntes wong jutaan, kalau menapi no, ikan-ikan wong pecah mulut jujur. Kayak belum dosa pembayaran gitu. kuat yang gila, nanti ngengelok yang ketanggulah gitu. Yang ketanggulah gitu itu, kongelok gitu, lahar yang ketanggulah, besok yang ketanggulah. Jadi lah yang semak banjir ke andang bakte. Dimana yang awal lahar yang berdekati, berdekat berolah. kami nabi dijauh. Pasalah lalum, Pesmeko omongan mandara orang nabi. Pejar nawae siwak beda timu. Ya Allah yang dahulu jarak ini, kandani besok. Nomor es dinanya undang-undang sebab tukang undang-undang. Yang dimaksud yaitu malaikat Israel. Besoknya kursa undang. Jadi kita bicara masalah Israel. Bisa sampai ke Jumpa. Nah, Jumpa Allah, ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Nala Bika, Basu Mereka, Rasulullah Tadi, Allah Maha Nala Am, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan,